Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lumatul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Shalal Al-Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah. Sekarang kita masih berada pada apa? Ucapan seorang imam yang mulia, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Siapa itu? Imam siapa kemarin? Iyyaka wa ra'ar rijal. Iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Wa in rafatakan nas. Wa atau na barakallahu fikum alaika bi athari man salaf wa in rafatakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Sama siapa itu? Al-Imam Al-Auza'i, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i itu ungkapan yang sangat bagus jangan sampai antum lupakan, bahkan kalau bisa dimasukkan dalam daftar faedah antum. Nah, barakallahu fikum karena itu masalah apa? Dorongan motivasi agar kita senantiasa kokoh, continue istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, meniti jejaknya generasi para salaf. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Adapun kalau kita nah hanya memiliki manhaj yang dikenal manhaj at-talawun fid berubah-ubah warna dalam agama itu manhaj yang sangat berbahaya sekali. Prinsip itu prinsip yang apa? Prinsip yang menunjukkan pelakunya atau orangnya tidak kokoh. Orangnya tidak kokoh. Paham ya? Yang dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fikum. Nam dikenal dengan manhaj bungloni. Bungloni itu maksudnya itu berubah-ubah warna dia itu. Pramuka. Di sana senang, di sini senang. Eh? Bersama ahlu sunnah senang juga. Bersama ahlu bid'ah wadalah dalal senang juga. Itu hati-hati harus punya yang namanya tamayuz. Paham ya? Memisahkan diri dari kalangan ahlu bidah wa dalal, memisahkan diri dari kalangan hizbiyun agar apa? Agar Allah taala berikan keselamatan. Nah, barakallahu fikum pada agama kita dan manhaj kita barakallahu fikum. Terutama di akhir zaman yang sekarang penuh dengan syubhat. Penuh dengan syubhat yang mereka lontarkan baik melalui medsos media sosial atau secara langsung di kajian-kajian taklim mereka yang orang terkadang apa? tertipu dengan ungkapan-ungkapan dan juga ucapan-ucapan yang mereka bumbui dengan apa? dengan bujukan rayuan yang batil tadi itu. Allah musta'an. Nah, barakallahu fiikum hati-hati ya. Karena kalau cuma ngaku salafi, ngaku sunni banyak yang ngaku, tapi belum tentu apa? benar-benar menerapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hanya pengakuan saja. Kullun dai waslan bilailah walailalatukirulahum bidaka. Apa artinya? Setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Tapi Laila sendiri tidak mengakui nabarakallahu fikum hubungan tersebut. Maksudnya apa? Setiap orang mengaku-ngaku dirinya sunni salafi ahlu sunnah. Sedangkan ahlu sunnah berlepas diri. Kenapa? Karena nggak kontinu dengan apa yang dia ucapkan. Tidak komitmen dengan apa yang dia pegang. Paham ya? Seharusnya kalau dia itu kokoh dengan pendiriannya, dengan ucapannya, amalannya dan keyakinannya itulah yang diharapkan. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum penjelasannya karena matanya sudah kita baca kemarin ya. Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Artinya, wajib atasmu berpegang teguh dengan jejaknya para salaf walaupun manusia menolakmu, menganggap kamu orang keras menganggap kamu orang asing. Wa iyyaka wa ar dan hati-hati kamu dan tinggalkanlah pemikiran-pemikiran para tokoh wa in zakhrafuhu qaul walaupun mereka menghias-hiasi dengan suatu ucapan di hadapanmu. Hati-hati barakallahu fikum karena ahlu bidah wad dalal itu bagaikan apa? akrab aswat bagaikan kala jengking hitam. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Kala jengking antum tahu atau tidak? Ekornya ditaruh di mana? ekornya di belakang, sengatannya disembunyikan. Tapi kalau sudah mendekat, nyenggol sedikit disengat sama dia. Paham ya? Anu bidak wad hizmiun Itu kelihatannya senyum-senyum, Masya Allah, Allah, ahlan wa sahlan. Mas mungkin akhir. Paham ya? Halus, lembut, tapi kalau sudah sedikit masuk gitu, langsung disengat antum. Kalau udah disengat, sengatan kala jengking, sengatan hizmiun itu berbisa. Paham ya? Bisanya ini berbahaya, racunnya ini berbahaya. Kalau antum tidak punya ilmu untuk menepis racun atau subhat yang mereka masukkan, antum akan hanyut. Eh? Akan hanyut di dalam apa? Subhat mereka. billah. Nah, jadi ini nasihat sangat bagus sekali kita lihat. Nah, halaman 80, halaman 58 bagian bawah itu. Nah, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Abu Amr, Abdurrahman Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr ya, ini dihafal. Imam Auza'i namanya siapa? Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Huwa imam ahli Syam rahimahullah taala, termasuk imam na barakallahu fikum negeri Syam. Negeri Syam di, sekarang ya di, masuk di antaranya Jordania, Suriah, paham ya masuk juga itu ya. Naam. Kemudian catatan kaki nomor 71. Naam, Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka nas maknanya iltazim. Berpegang teguhlah engkau bi athari man salaf dengan jejaknya para salaf minas sahabah dari kalangan sahabat wa tabi'in dan orang-orang tabi'in pengikut para sahabat wal qurun al mufaddalah dan tiga generasi yang diberikan apa? keutamaan khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum sebaik-baik manusia adalah generasiku itu para sahabat Kemudian generasi setelah mereka para tabi'in. Kemudian generasi setelah apa? Setelah mereka itu para atba'ut tabi'in. Naam. Paham ya? Sebagaimana ungkapan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin juga bagus sekali itu ya. Fa ahlus sunnati wal jamaah hum salaf mu'taqadan hatta al mutaakhir kata beliau. Ahlus sunnah wal jamaah mereka itu adalah yang keyakinannya keyakinannya para salaf sampai orang belakangan. Ya, seperti kita-kita ini orang belakangan. Nah, hatta mutaakhir ila qiyam sampai orang belakangan sampai hari kiamat pun idza kana ala tariqin nabi wa ashabi fa huwa salafi kalau seandainya dia berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya maka dia dikatakan salafi itulah al-sunnah bukan berjalan di atas apa pendapat pemikiran syekhnya atau ustaznya jangan itu berbahaya coba antum tantang satu dalil aja orang-orang yang membolehkan gambar makhluk bernyawa membolehkan video televisi, YouTube untuk berdakwah dengan gambar makhluk nyawa. Dalilnya mana? Syekh Fulan, Syekh Alan, enggak punya hujah sama sekali. Kalau enggak punya hujah, sodorkan satu firman Allah Taala, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkan argumen kalian, bukti kalian, hujah kalian, dalil kalian kalau kalian benar-benar jujur. Sudah selesai. Tapi kalau kita yang mengharamkan dalilnya banyak sekali. Dari Al-Qur'an ada, dari as-sunnah ada, dari Al-Qur'an satu, kita cuplikan satu tentang apa haramnya gambar makhluk nyawa. Paham ya? Pakai dalil yang umum. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma anhu fantahu. Semua yang datang yang dibawa Rasulullah untuk kalian, ambillah. Diperintahkan untuk kita ngikutin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam mengikuti jejaknya dan ajarannya wama nah nahakum anhu fantahu. Dan semua yang Rasulullah larang dari kalian tinggalkanlah. Nah, sekarang dalam hadis eh, dalam ayat sudah satu satu tadi ya. Dalam hadis lebih dari 17 hadis sahih mengenai haramnya gamal makan nyawa. Nah, kita kalau mau ngikutin ngikutin siapa? Ngikutin pendapat syekh, pendapat ustaz atau pendapat Rasulullah SAW? Pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau pikirannya, akalnya masih cerdas dan juga masih murni, belum terkotori syubhat. Karena anak pernah nanya, mungkin atau juga pernah nanya. Dalilnya mana? Buktinya Syekh Fulan, Syekh Fulan begitu alasannya. Kenapa kau nggak ngomong buktinya Rasulullah gitu loh, membolehkan. nggak berani mereka. Paham ya? Kalau Syekh Fulan, Syekh Alan, Syekh bin Baz, Syekh Nah barakallahu fikum Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan misalkan ya, muncul dalam televisi, antum yakin mereka bolehkan? ngomong syutinglah aku gitu, yakin atau sekedar dugaan sangkaan saja? Paham ya? Nah, kemudian kalau mereka yang menyatakan kami nggak ridho di foto, kami nggak ridho ditayangkan, itu banyak gitu loh. Paham ya? Nah, dan kalau seandainya mereka benar-benar bolehkan, hujah atau bukan mereka? Bukan hujah. Hujah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Kembalinya ke sana. Sekarang kalau Syekh bin Bas, Syekh Saleh Syekh Saleh Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin bolehkan. Rasulullah bolehkan enggak? Enggak. Lah milih milih siapa antum coba? Kalau anak milih Syekh Saleh Fauzan berarti goblok orangnya. Paham ya? Masa milih Syekh Saleh Fauzan? Kenapa enggak milih Rasulullah langsung gitu loh? Paham ya? Nah, jadi hati-hati dengan para dai yang dikenal dengan apa? kon blok. Apa kan blok? Kondang tapi goblok. Paham ya? Nah, terkenal di mana viral, masya Allah. Paham ya? Viral di sana, viral di sini, terkenal, masya Allah. Dakwah sana, dakwah sini, tapi di foto, di syuting, eh, live semeriwing, paham ya? Istilah mereka itu ya. <laughs> paham ya? Itu sangat sangat sangat pelesetkan ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu, nah barakallahu fikum terkenal di mana-mana, tapi apa? Tapi bodohnya terhadap dalil itu loh. Gelarnya nggak macam-macam, LC, MST, tapi kok nggak paham itu loh gambar makhluk bernyawa itu haram atau tidak. Itu yang jadi permasalahan. Paham ya? Nah, jadi jangan tertarik dengan para dai YouTube atau dikenal dengan para dai selebritis. Hati-hati. Paham ya? Hati-hati. Nah, karena mereka mengatakan gambar makhluk bernyawa bagaimana Ustaz? Haram. Tapi Ustaz kok muncul? Kenapa di syuting mau? Ini untuk maslahah katanya. Untuk maslahah katanya. Maslahahnya apa? Yang ada hanya mafsadah, kerusakan. Ingat, tahun-tahun dulu sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu yang masih anak ingat aja ya. Itu kalau orang berdakwah, namanya. Nah saat itu mungkin televisi syutingan ada, tapi orang-orang yang sekarang nongol yang muncul ini dulu pernah mengharamkan itu jadi permasalahan. Dalil yang mereka pakai itu mengharamkan masih utuh sampai sekarang. Dan itulah yang kita pegang dalil, bukan fatwa orang ya. Kok mereka bisa berubah? Karena mereka yang mereka pegang bukan dalil tapi fatwa orang gitu loh. Apa maksudnya? Nah dulu kalau taklim masya Allah Akhwat, ini sekedar contoh saja, itu di balik hijab, di balik tabir itu semangat buah buku tulis. Karena yang didengarkan audio, suara aja. Ustadznya ngajar di balik hijab nggak nampak sama sekali. Tapi zaman sekarang orang-orang hizbiyun, alu bid'ah dalal, yang mereka berdakwah dengan televisi, berdakwah dengan video, itu sudah nggak usah nanya lagi. Di ruangan akhwat ada layar besar. Paham ya? Layar besar, ini anak nggak lihat langsung, cuman yang ceritanya orang yang tobat itu loh. Yang tobat yang pernah ikut jejak mereka itu loh. Benar-benar bahayanya dan sesatnya mereka. Allah musta'an. Di ruangan akhwat ada layar. Akhwatnya sudah. Jadi nanti ketika ustadznya ngajar sini misalkan di belakang sana taruhlah tertutup. ustadznya nggak lihat akhwatnya, tapi akhwatnya lihat wajah ustadznya di situ. Layar tuh setel, ditayangkan di situ. Paham ya? Karena dia merasa dilihat, masya Allah pakaian dirapikan. Gini-gini. Karena dilihat, paham ya? Akhirnya apa ujung-ujungnya? Banyak akhwat yang terfitnah gitu loh. Jadi yang dibutuhkan aslinya ilmunya atau wajahnya? Ilmunya nggak perlu lihat wajahnya. Kita sekarang butuh ilmunya Syekhul Islam, ilmunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Perlu nggak lihat wajah mereka? Nggak perlu gitu loh. Mereka nggak nggak paham gitu loh ya Allah musta'an. Kenapa mereka selama ini sejauh ini sudah LC MSC masih belum paham masalah gambar masuk bernyawa hukumnya bagaimana? ancamannya, tidak masuk malaikat ke dalam rumahnya. Itu kok nggak dipahami gitu loh. La'anallahu al-musawwirin yaumal qiyamah. Allah Ta'ala melaknat para penggambar makhluk bernyawa di hari kiamat kelak. Satu. Kedua, nanti ditantang Allah Ta'ala ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah yang pernah kalian ciptakan, yang pernah kalian gambar. Suruh hidupkan. Jadi jangan menggambar unyil, hati-hati. Unil ada kepalanya itu, ada hidungnya, ada lehernya. Itu masuk apa? Gampang menyala. Mampu nggak kira-kira hidupkan unil, mami ya? Hati-hati itu ya. Kartun itu hati-hati, hindari. mami ya? Nah, kalau film Tantangan yang berikutnya. Ancaman yang berikutnya malaikat gak masuk dalam rumah. La tadkhulul malaikatu baitan fi surah wala kalb. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumahnya ada gambar makhluk bernyawa dan yang ada anjingnya. Paham ya? Itu ancaman sebenarnya cukup sebenarnya, ya. tapi orang itu enggak sadar itu loh. Walaupun sadar hawa nafsu yang namanya hawa nafsu anu hawa seperti itu. Allah musta'an. Ini sekedar selingan, memang sering anak ulang-ulang karena masih banyak orang yang keteledoran, lengah, lalai, terkadang bermudah-mudahan dengan gambar makhluk bernyawa. Ingat-ingat, kita punya tangan. Tangan kita kita gunakan. Kalau seandainya kita merasa ingin menghilangkan dan ingin menghindarkan dari gambar makhluk bernyawa kalau seandainya bentuknya tulik, bentuknya misalkan di sabun, sampo atau yang semisalnya beli sepedol permanen disiapkan di rumah paham ya begitu datang taruhlah nah kalau fikum belum sempat dibuka dihapus kepalanya karena kepala ini intinya dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan semakna innamas surah hiya ras fa idza qutiya ar-ras fala surah Gambar makhluk bernyawa itu diharamkan karena kepalanya itu. Kalau kepalanya sudah dipotong, dimusnahkan, dihancurkan, dihilangkan, maka gambarnya tidak dilarang lagi. Faham maksudnya? Jadi jangan bermudah-mudahan Kalau beli sabun atau sampo life boy misalkan ada gambarnya dihapus. Kalau nggak mau dihapus ya dihilangkan semuanya biar nggak nampak. Faham ya? Itu penting sekali. Nah, kalau di dalam rumah tangga bagaimana? Sudah berkeluarga misalkan, kalau perlu set sablon itu beli. Karena terkadang piring, gelas itu juga ada. Nah, barakallahu fikum gambar kepalanya. Kalau nggak bisa dihapus, nggak bisa dihilangkan, paling minim kita tutup lah. Eh, tutup itu sudah dipadamkan nggak nampak. Walaupun itu sebenarnya nah di dalamnya masih ada ya sebenarnya. Untuk berikutnya kalau beli milih yang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum caranya seperti itu. Kalau belikan anak-anaknya pakaian-pakaian, jangan dibelikan pakaian gambar Doraemon. Paham ya? Dan eh, gambar apa Hello Kitty. Gambar apa lagi? eh, upin ipin. bang ya? Karena banyak yang jual itu ya. Gambarnya lah panda dan semuanya jangan. Tapi ini kan anak kecil Ustaz. Enggak ada rincian anak kecil yang besar sama aja haram. Paham ya? Kita sebagai orang tua harus siap. Paham ya? Untuk apa? Mendidik anak sejak dini. Jangan kita nurutin keinginan anak, tapi bagaimana anak menuruti keinginan orang tua dalam perkara yang baik. Eh, bi umi anak beli yang ini yang gambar eh, gambar unyil ini, jangan. Nanti tak belikan permen aja. Caranya gitu disiasati, orang harus berpikir, wah ini masih kecil, nanti kalau nggak diberikan nangis katanya. Jangan sampai antum namanya menyesali ketika anak itu nangis dalam keadaan diingatkan perkara itu adalah perkara mungkar. Tapi nanti dikhawatirkan kalau nggak dibiasakan, ketika sudah besar yang nangis orang tuanya. Melihat anaknya ngayel, bandel, pengennya gambar karena apa? Didikan orang tuanya di masa kecil tadi kurang kurang apa? Kurang tegas atau kurang tepat barakallahu fikum. Ini sekedar selingan karena kita semuanya walaupun antum masih bujangan, belum berkeluarga tapi suatu ketika kemungkinan besar pasti berkeluarga dan punya anak. Didik sejak kecil, hindari gambar makhluk bernyawa, mulai dari kaosnya, pakaiannya, kasurnya, spraynya, semuanya bisa nggak diusahakan? Bisa, cuman orang itu nggak bisa kenapa? Keberatan gitu loh. Paham ya? Keberatan yang berbahaya itu. Wah anak keberatan, wah anak enggak ingat, wah anak lalai. Diingat-ingat barakallahu fiikum gambar masuk menyawa sebagai penghalang malaikat rahmat masuk ke dalam rumah. Hati-hati barakallahu fiikum. Naam. Atau malaikat secara global penghalangnya apa? Karena ada gambar makhluk menyawa di rumahnya. Allah musta'an. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa in rabatakan nas walaupun manusia menolakmu. Yakni idang taqadakan nas fi tibaika salaf. Kalau seandainya manusia mengkritikmu, disebabkan karena kamu mengikuti para salaf idan taqaduka nah ida intaqaduka wa jafauka kalau mereka mengkritikmu dan menganggap kamu keras la talfit ilaihim ini penting ini jangan kamu noleh mereka antum di kampung di kampung orang-orang awam biasanya menilai kita asing atau tidak asing tapi ana yakin sekarang orang-orang awam itu nggak akan menilai orang-orang hizbiyun asing karena pakainya sama paham ya bantolon Pecinya nasional ya enggak? Batik seragamnya orang awam udah nganggap wah ini enggak asing lagi. Dulu padahal dianggap asing dulu. Tahun-tahun 10 tahun, 15 tahun yang lalu dianggap asing karena masih berjubah, bersorban. Sekarang orang-orang hizbiun yang sudah mulai ngetren-ngetrennya SDIT, TKIT, SFIT yang pakai TTT itu, paham ya? Yang pakai ITIT itu, paham ya? Islam terpadu atau yang semisalnya itu sekarang sudah enggak dianggap asing lagi di tengah orang awam. Karena pakainya sama, batik, sorban pun kalau pakai sorban batik, Paham ya? Jadi jarang sekali ya. Peti nasional. Eh, celananya walaupun singkat tapi celana gaul. Model model sekarang itu ya. Kemudian pakai kaos itu statnya itu padahal itu loh. Orang awam menganggap wah sama ini, enggak asing lagi. Yang dianggap asing seperti kita ini. Paham ya? Ahlus sunnah yang berupaya untuk senantiasa kokoh dalam masalah pakaian pun tampil beda dengan mereka. Wah, ini kok asing sekali pakai sorban, pakai jubah. Wah, yang ini Walaupun nggak pakai sorban, nggak pakai jubah, pakai kaos tapi pakai sarung ya. Wah, asing. Tapi ingat, orang yang asing seperti ini barakallahu fikum bukan berarti dia apa? sengsara tidak. Justru beruntung nantinya. Ingat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sudah antum hafal, sering antum dengar, Badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing, dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya, beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi kalau kita dianggap asing di hadapan manusia itu santai saja. ingat ingatlah la takut lain. jangan oleh mereka. Kalau mereka ngejak-ngejak, wah, celananya cingkrang kebanjiran, pakai jubah kompor-kompor, pakai sorban kayak taplak misalkan. Misalnya ngomong gitu ya, Assalamualaikum, selesai. ya kita ada, Assalamualaikum, cukup. Ucapan Assalamualaikum ini sentuhan bagi mereka. Assalamualaikum, wah ini orang ngecuaikan misalkan. Kenapa ini? Latar taltafat ilaihim. Kalau ngajak kamu, ngeritik kamu, kamu dibilang keras, dibilang ekstrim. Mam ya? Kita katakan apa? Kita katakan latar taltafat ilaihim. Jangan noleh kepada mereka. Selesai. Kalau antum noleh sakit hati. Mam ya? Orang-orang awam itu kalau antum layani, mereka bukan dalil yang mereka harapkan. Akal itu loh. Jadi kalau antum layani dengan dalil sakit hati antum nanti. Wala ta'ba' bidamihim. Jangan kamu pedulikan celaan mereka. Mau dibilang istrinya bilang ninja, kudungan bagor katanya. Apa istilahnya itu ya? Walaupun pakai kerudung, pakai eh, karung, goni, itu ejek kan itu santai aja. Eh, bercadar bilang ninja katanya. Paham ya? Nah, kemudian karena apa suami berjenggot kambing, pedus katanya. Santai aja. Assalamualaikum, Pak. Selesai. Paham ya? Kalau antum enggak kuatkan itu, sakit hati bener. Benar ya? Ini mungkin antum pernah merasakan, kita juga pernah merasakan di kampung itu bagaimana Dulu awal-awal dulu anak sempat merasakan juga walaupun anak masih kecil belum punya jenggot tapi kan kakak-kakak atau bapak atau semisalnya kan udah pernah dia ya. Diajak trip kambing, kambing apa? Kambing Jawa katanya. Yang punya apa? Punya jenggot itu Masya Allah. Yang perempuan dibilang apa? Ninja. Dibilang nah barakallahu fikum, nah pakai karung katanya, pakai pakai tadar itu. Allahul musta'an. Itu semuanya enggak usah dipedulikan. Enggak usah dipedulikan apa celaan mereka, biarkan. anak 'ala haq, dikarenakan kamu di atas kebenaran itu. loh. Antum itu enggak keliru, enggak salah. Antum bukan pencuri, bukan maling. Enggak usah takut, biarkan mereka ngajak. Wa ma dumta 'ala haqqin falhamdulillah. Selama kamu berada di atas al-haq, falhamdulillah. Ini bersyukur ya. Selama di atas al-haq bersyukur, ngajak biarin. Nah, la turidu anta irda'an nas. Kamu jangan ingin diridhoi manusia, jangan. Eh, jadi jangan antum pengennya diridhoi manusia, disenangi manusia, nah barakallahu fikum disenangi orang awam, akhirnya antum nimbrung sama mereka jangan, itu keliru. Paham ya? Nah, ahlu sunnah kalau di pondok Masya Allah pakaiannya jubah, sorban, kalau di rumah pakai gaul, pakai training pelana olahraga itu. Paham ya? Sudah nggak pakai apa? Sorban lagi, nggak pakai peci lagi misalkan, eh, pakai tato palsu. Paham ya Allah musta'an itu namanya apa? Sangat satu di gadungan. Hati-hati itu ya, hati-hati. Jadi kalau yang namanya santri ahlu sunnati wal jamaah di pondok di rumah sama saja. Pakaiannya dijaga. Paham ya? Untuk tamayyuz memisahkan diri tampil beda dari orang-orang awam. Paham ya? Orang-orang hizbiyun sekarang udah mulai pudar mereka. Dulu ngaku ahlu sunnah Masya Allah pakaiannya Masya Allah. Paham ya? Nah sekarang sudah apa? Berubah drastis. Mulai perempuan saja cadarnya Masya Allah. Paham ya? Ini sekedar apa? Contoh aja didesain sedemikian rupa ada namanya cadar butterfly katanya. Paham ya? Butterfly itu kupu-kupu. Paham ya? Dibikin Masya Allah indah gini ya. Nah orang akhirnya tertarik dengan butterfly tadi itu. Allah mustahil. Enggak usah didesain. Cukup cadar sesuai dengan apa? Apa perlunya menutupkan wajah, menutupi wajah, orang enggak terfitnah. Enggak usah macam-macam lah. Paham ya? Kemudian kalau enggak itu didesain warna-warni, paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada yang hijau muda, ada yang pink, uh, eh, upayakan cari yang warna gelap. Itu tak ingatkan berkali-kali. Ahlus sunnah harus memiliki apa? Tamanyuz. Paham ya? sudah ngetren itu. Paham ya? Warna-warna warni itu ya. Pakai cadar nggak masalah, yang penting eh warna-warni nggak masalah, yang penting pakai cadar katanya. Eh? Nah, kemudian apa? Gaul nggak masalah, yang penting cingkrang katanya. Paham ya? Nah, dirapikan jenggotnya nggak masalah, yang penting kan jenggot ada katanya. Paham ya? Jadi jenggot udah panjang dirapikan di kotak, ada yang kotak, ada segitiga itu ya. Rapikan itu karena apa? Ngikutin fatwa tadi itu. Coba kalau ngikutin dalil, pasti mereka akan selamat biidznillah azza wajalla. Kita lihat lagi, dikit lagi. Wa inna ma'an barakallahu fikum la turidu anta irda'an nas wa madhan nas. Jangan kamu mencari ridha manusia jangan pula mencari pujian manusia. Wa inna ma turidu irda Allah azza wa jal wa turid wa turidul haqqa. Tapi yang kamu inginkan adalah ridha Allah taala dan yang kamu inginkan adalah kebenaran. Kalau yang antum inginkan kebenaran enggak takut sudah. Orang mau bilang apa saja, assalamualaikum enggak usah dipedulikan. Selesai. Kuatkan hatinya. Penting ini ya. Kalau antum hidup di masyarakat orang-orang awam yang tahu sendiri keadaannya bagaimana, kalau nggak kuat hatinya sakit. Paham ya? Kalau sakit bingung dia. Paham ya? Itu harus dikuatkan hatinya. Nah, barakallahu fikum sama-sama bertahan. Kita lihat. Wal haqqu la syakka annahu fi na'am annahu fi ittiba'is salaf. Dan kebenaran enggak diragukan lagi bahwasanya kebenaran itu pasti mengikuti para salaf. Fa idza ra'aita man bil jumud kalau kamu melihat orang yang mensifati kamu dengan jumud orang asing, orang ganjil, orang keras, ekstrim, paham ya? Wa yasifuka bit takhalluf war ini ila akhirih dan mensifati kamu dengan orang takhalluf, orang yang ketinggalan apa? Ketinggalan zaman, orang yang sudah apa? Ketinggalan zaman, orang yang masih jadul katanya. Paham ya? Diajak-ajak kayak gitu. Nah, barakallahu fikum orang yang sudah Nah, barakallahu fikum tidak ada harganya, enggak ada nilainya di ejek kayak itu. Wa bil usur al musta. Dibilang wah ini gayanya generasi pertengahan katanya. Di ejek kayak gitu. Paham ya? Wa bi kalamin min hadzal qabil dan dengan ucapan yang semisal dengan ini la taltafit ilaihim abada. Enggak usah noleh. Enggak usah noleh, biarkan aja. Ngomong sekuatnya biarin. Dah selesai, Pak? Dah selesai. Jazakumullah khairan. Hayakumullah Allah dik gitu. Paham ya? Didoakan kita ya. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena kalau antum lawan, antum melayani, lain lagi urusannya. Jadi kalau ada orang awam ngejek, itu jangan dilawan. Kalau seandainya antum diajak, wah habis-habisan pun kalau yang diajak cuma diri kita, jangan dilawan. Paham ya? Kalau nyentuh bagaimana? Lawan semampunya. Paham ya? Lawan semampunya tidak harus kita pukul ya. Kalau nyentuh ya kita katakan jangan nyentuh-nyentuh, Pak. Panas nih badannya. Itu aja. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana maksudnya itu kalau cuma ucapan-ucapan omongan-omongan sabar. Paham ya? Nah, kalau nyentuh diingatkan, enggak usah nyentuh, Pak, karena panas badannya, Pak. Itu aja dengan sindiran-sindiran yang halus. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Nah, kita lihat lagi. Ni anak alal haq karena kamu di atas kebenaran wa hum alal batil fala yuh fala yuhimmunak. Sedangkan mereka di atas kebatilan enggak perlu. Nah, barakallahu fiikum. Nah, enggak enggak terlalu penting mereka itu untukmu. Paham ya? Maksudnya mereka itu tidak apa? tidak terlalu penting di hadapanmu dan tidak perlu dipedulikan. Biarkan aja mereka ngomong sesuka mereka. Ini termasuk dorongan, anjuran dari seorang imam, nam Imam Auza'i rahmatullah alaih, kemudian juga apa? nasihat dari seorang imam dengan syarah ini oleh siapa? Syekh Shalal Fauzan agar kita senantiasa kokoh sabar di tengah-tengah orang awam, di tengah-tengah orang-orang yang jauh dari ilmu, yang mereka terkadang ngejek, menuduh alusuna ekstrim, menuduh alusuna keras, menuduh alusuna itu nah ganjil, asing atau yang semisalnya, kita katakan kepada mereka apa? nama barakallahu fikum assalamualaikum. Setelah itu tinggalkan. Tinggalkan dalam artian apa? Enggak usah dipedulikan karena apa? Karena keadaan mereka butuhnya bukan dalil seringnya tapi akal. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardahu wa an yahdiyahum jami'an wa an yusliha umara'ana wa an yusliha wulata amrina walhamdulillahi rabbil alamin.